Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> jawab sendiri. <laughs> Ulang. Yang semangat. Yang jawab salam saya. Insya Allah dikuatkan iman Islamnya. Diluaskan rezekinya. Bisa kebayar hutang-hutangnya Wah, amin semua nih, punya utang. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah gitu dong, semangat ya. <laughs> Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Sahabat KSNS Kecerdasan spiritual para nabi dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam calon-calon surga. Untuk akhwat calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Al-Mun'im. Sang maha pemberi nikmat. Yang tidak pernah terputus nikmatnya kepada kita. Senantiasa menjaga kita. Menyembuhkan di saat kita sakit. Mengeluarkan kesulitan di saat kita sulit. Memberikan kebahagiaan di saat kita resah dan gelisah. Allah Azza wa Jalla Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung banyaknya nikmat-nikmat Allah, maka engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kau jadikan batang-batang pohon sebagai penanya, air laut sebagai tintanya, untuk menghitung banyaknya nikmat Allah, menyebutkan nikmat Allah, engkau tidak akan dapat menulis segala nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kepada kita untuk membayar nikmatnya. Karena kita tidak akan mampu. Waskuruli wala takfurun. Namun kata Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kalian kepadaku. Dan jangan sekali-kali kamu kufur terhadapku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'alan Allah wa iyyakum minas Semoga kita semua digolongkan menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin salawat dan salam teruntuk Nabi pemimpin umat. Nabi yang diutus sebagai rahmat. Nabi yang kelak memberikan syafaat. Kelak di hari akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma gfir. لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد واجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد يا رب العالمين استجب دعوانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد sahabat ke ikut saya semua dimanapun Anda berada. Mari kita bersalawat terlebih dahulu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta nurullahi fajran jita ba'dal usri yusran ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب صلوات الله عليك Alhamdulillah semoga bertambah cinta kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Sahabat, kita memasuki episode ke-100 dari KSNS. Kali ini adalah tayangan spesial untuk kita semua. Tablet, Akbar KSNS. <laughs> Mana yang hadir? <laughs> Banyak. Tuh, lihat orang-orangnya. Ada yang sedang berdua menyaksikan, ada yang bertiga menyaksikan, ada yang sendiri mungkin, ada yang nyetel doang TV-nya nggak ada yang nonton. <laughs> yang penting kita tetap semangat bahwa episode ini adalah Tablik Akbar KSNS. Kecerdasan spiritual para nabi dan sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, sedikit mengulang kisah-kisah kita dari awal. Awalnya memang KSNS itu tanpa meja dan kursi. Lama kelamaan sutradara saya, produsernya pikir. Kesian katanya. Kalau nggak ada kursinya, ditaruh kursi. Tapi tablik akbar tidak perlu pakai kursi. Karena ini mengulang sejarah KSNS dari episode yang pertama. Sahabat, kita memang sengaja membahas kisah-kisah sahabat. Karena kisah-kisah ini sangat penting untuk kita bahas. Bahkan salah satu penyebab kesuksesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu dari Al-Kisah. Terutama yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sejarah para nabi dan rasul alaihim wa ala nabina afdalus salah wassalam. Ada ayat di dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad diperintahkan untuk mempelajari kisah-kisah dalam Al-Quran. Jangan kemana-mana, tablik akbar KSNS segera kembali di hadapan Anda.